berjamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahullah. Tema ceramah pada kesempatan ini The Power of Allah. Bahwa Allah adalah sebuah energi. Energi iman, energi jiwa, energi kemanusiaan. Bahwa dengan Allah seorang muslim harus berubah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal menjadi sebuah pribadi yang bertakwa. Itulah tujuan pokok Ramadan. Maka Ramadan ibarat kompor. Seekor kuda yang masuk ke dalamnya dia berdiam sejenak di dalamnya. Begitu dia keluar, dia berubah menjadi kuku. Dari sini Allah Subhanahu wa sesuai fitrahnya. Karena itu hari tanggal satu Syawal disebut Idul Fitr, yaitu hari di mana semua apa Allah yang telah mengkhususkan diri untuk Allah Subhanahu wa dia telah kembali fitrahnya. Seperti anak bayi berulang, dia tersucikan dan selesai, dia bersih, dia tinggalkan sifat-sifat buruk terdahulu. Dia tinggalkan kebiasaan buruk terdahulu. Dia menjadi pribadi yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pribadi yang bertakwa. Bapak Ibu, ikhwatan iman dan Allah, minimal ada tiga target yang harus kita capai dari Allah ketiga tiga 我不干啥子？ Begitulah kunci pertama dan inilah sasaran pokok kita memasuki Ramadan. Yang kedua adalah Al-Ajrul Azim Ucapkan sama-sama Tangannya begini Al-Ajrul Azim Coba lagi Nah ini artinya Memburu pahala yang besar Memburu pahala Al-Abdul Qadim. Di Ramadan, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah melipat gandakan pahala di rumah Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kalimat. Berbila satu tidak tertipu dan soal silakan bahkan sampai tujuh ratus lipat. Bayangkan kalau kita membaca Quran, catatan pahala bagi orang baca Quran perhitungannya per huruf harful, harfun lam harfun mim harfun ketika kita baca alif lam tá rodando. berapa menit yang untuk Allah katakanlah subuh sholat duhur sholat asar dan balik isya itu masing-masing 10 menit baru 20 menit sisanya yang min rabbi. Sepertiga untuk aku kata Allah. Sepertiga untuk Allah. Delapan jam. Ini hak Allah. Wasa'atun di muhasabah nafsi sepertiga untuk dirinya. Evaluasi istirahat dan Delapan jam pembatasan. Wasa'atun Allah kasih kesempatan kepada Allah supaya kita menutupi pahala, supaya kita menutupi kekurangan pahala masa kita. Supaya kita dia tidak berbayar malam sekolah. Dan ini termasuk acara puncak allah Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus dalam Al-Qur'an, surah al quran Allah berfirman dalamnya, "Lailatul Qadri khairum min al syahr." Orang yang beribadah di malam seribu bulan. Seribu bulan sama dengan 83 tahun yang dikatakan bahwa 24 jam hampir mustahil. Perhatikan perhatikan. Maka siapa yang kebahagiaan ini rugi seumur hidupnya. Istiqomah. Ya. Coba sebutkan tiga kata pokok Allah. Pertama, pakai bahasa Arab. hawa. Yang kedua, al-ajrati. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Apa istiqomah? Jangan setengah hati. Jangan sedih dan selesai Ramadan kita tak istiqomah seperti di rumah Ramadan seperti apa? Karena itu amal yang paling Allah tidak sukai adalah sampai habis dia bulan kembali. Besok pagi dia turun kembali. Malam hari dia buka lagi. Begitulah wanita ini setiap hari kejadian. Allah merekam wanita ini. Allah berfirman dalam surah Al-An'am. di bawah kanan di rumah Allah SWT saya sudah tahu di bawah kanan ya Allah di sini Allah berdasarkan Allah wa abshiru billahi allati kuntum tu'minun. Menangnya orang Islam istiqomah. Kuatnya orang Islam istiqomah. Wibawa orang Islam istiqomah. Solusi terbaik untuk masalah di rumah yang kuat istiqomah. Tidak jalan kecuali istiqomah. Untuk mencari solusi masalah pun istiqomah. Rumah tangga yang bahan yang paling baik untuk kita menuju Allah SWT. Tiga, tiga kunci target kehormatan yang harus dicapai. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, selamat berjuang semoga Allah kepada kita semua berselamat juga. Sallallahu